Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an ilaha illallah wa la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة الحمد لله Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan dan curahkan Kepada Rasulullah SAW keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang tata cara ibadah haji yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW Bagian kedua Kemarin sore Kita sudah bersama-sama Mengetahui tentang pengertian haji Secara bahasa maupun secara istilah Keutamaannya Kapan diwajibkan Syarat-syarat wajib haji Kemudian rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji, perkara-perkara yang disunahkan, dan juga yang terakhir tentang perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang ketika seseorang sedang ihram. Sore hari ini kita akan membahas tentang tata cara haji tamattu haji tamattu adalah salah satu dari tiga jenis haji yaitu haji tamattu haji kiran dengan haji ifrat dan kita memilih tata cara haji tamattu pada sore hari ini karena haji tamato ini banyak dipilih oleh jamaah dari Indonesia, Malaysia maupun negara-negara sekitar. Hadirin yang dimilakan oleh Allah SWT. Haji tamato adalah haji yang dilakukan umroh sebelum haji tersebut. Jadi haji yang dilakukan Atau didahului dengan umrah Yang dilakukan Pada saat bulan-bulan haji Dan bulan-bulan haji Ini adalah bulan syawal Bulan Dhul Qa'dah Dengan 10 hari yang pertama Di bulan Dhul Hijjah Ini dinamakan dengan bulan-bulan haji. Allah swt berfirman, "Al-Hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang maklum, yang diketahui. Dan yang dimaksud adalah bulan Syawal, bulan Qa'dah, dengan 10 hari yang pertama di bulan Hijjah. Orang yang melakukan haji tamatuk maka harus melakukan umrah terlebih dahulu dan umrahnya harus dilakukan pada bulan-bulan haji yang dimulai pada tanggal 1 Syawal. Kalau kita memang berniat untuk melakukan haji tamatuk pada tahun itu, maka harus didahului dengan umrah pada bulan haji yang dimulai dengan tanggal 1 Syawal. Barang siapa yang melakukan umrah Di bulan Ramadan Kemudian dia tinggal di Mekah Dan langsung melakukan ibadah haji Maka dia tidak dianggap melakukan haji tamatok Karena dia melakukan umrah Di luar bulan-bulan haji Yaitu di bulan Ramadan Bulan-bulan haji baru dimulai pada tanggal 1 Syawal jadi kalau kita ingin melakukan haji tamattu maka kita melakukan umrah pada bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah atau sepuluh hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan dinamakan dengan haji tamattu berasal dari kata tamatta'a ya tamat tamattu'an yang artinya adalah bersenang-senang. Dinamakan demikian karena orang yang melakukan haji tamattu dia akan bersenang-senang antara selesai umrah sampai mulai melakukan haji. Dia melakukan umrah terlebih dahulu kemudian bertahallul kemudian setelah itu ada waktu yang senggang antara umrah sampai memulai haji dan di situ dia bersenang-senang. Di antaranya adalah bersenang-senang dan diperbolehkan bagi laki-laki untuk mendatangi istrinya. Oleh karena itu dinamakan dengan haji tamattu'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi." Maka barang siapa yang bertamattu dari umroh sampai haji, maka kewajiban dia adalah membayar hadiyu. Dan para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdal. Haji tamat tamattu atau haji kiran atau haji ifrat. Sebagian mengatakan tamattu lebih afdal Sebagian mengatakan ifrat lebih afdal Dan sebagian yang lain mengatakan kiran lebih afdal Dan sebagian besar guru kita yang ada di sini mereka berpendapat bahasanya tamattu ini yang paling afdal. Mereka berdalil dengan beberapa dalil di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau melakukan haji wada belum memerintahkan para sahabat yang saat itu sedang ifrat dan juga kiran dan tidak membawa hadiyu dari kota Madinah beliau memerintahkan mereka untuk mengganti niat mereka menjadi tamattu. Menyuruh mereka untuk mengganti niat haji mereka menjadi tamattu. Dan beliau sallallahu mengatakan, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu lama ahdait." Walaula anna ma'i al-hadiya la ahlaltu Kata beliau SAW Seandainya tahun depan Aku bisa melakukan haji kembali saya aku tidak akan Membawa hadiah Karena saat itu beliau SAW Ketika haji wada Melakukan haji kiran Dan beliau membawa hadiah Hewan sembelian Dari kota Madinah oleh karena itu beliau tidak bisa mengganti niat beliau untuk kiran saat itu menjadi tamat tamattu. Beliau mengatakan, seandainya tahun depan aku bisa melakukan haji kembali, ini saya aku tidak akan membawa hadiah. Kemudian beliau mengatakan, kalau bukan karena hadiu bersamaku, ini saya aku sudah bertahalul Artinya sudah bertamat bertamattu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang afdol di antara tiga jenis haji tersebut adalah haji tamattu. Karena Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mengganti niat ifrat dan juga kiran mereka menjadi tamattu. Dan beliau SAW juga berniat demikian. Apa yang menghalangi beliau untuk mengubah niatnya menjadi tamattu karena saat itu beliau membawa hewan dari kota Madinah. Ini adalah beberapa perkara yang berkaitan dengan haji tamattu. Dan orang yang melakukan haji tamattu diwajibkan untuk membayar hadiah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi." Maka barang siapa yang bertamattu' dari umrah menuju haji dengan umrah menuju haji, maka dia berkewajiban untuk membayar hadiyu. Dan barang siapa yang tidak mampu fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka gantinya adalah berpuasa tiga hari ketika hari-hari haji dan tujuh hari ketika dia pulang ke negaranya. Tilka asyaratun kamilah. Semuanya ada sepuluh hari. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu membayar hadiah maka dia diwajibkan untuk mengganti dengan berpuasa tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika dia pulang ke negaranya. Dan tiga hari ketika haji ini yang afdal dilakukan sebelum hari Arafah yaitu tanggal 6 tanggal 7 dan juga tanggal 8 tapi kalau kita tidak sempat Maka boleh dilakukan ketika hari-hari tashrik Yaitu tanggal 11, tanggal 12 Dan juga tanggal 13 Pada asalnya hari-hari tersebut Dilarang kita untuk berpuasa Tapi ini diperbolehkan Bagi orang yang tidak bisa membayar hadiah Baik orang yang tamat tok maupun yang kiran maka boleh dia berpuasa pada tanggal 11, tanggal 12 dan juga tanggal 13. Dan hadiu ini waktunya adalah tanggal 10. Tidak boleh seseorang menurut pendapat yang paling kuat dan ini adalah pendapat jumhur ulama mayoritas ulama bahwasanya hadiu tamattu tidak boleh disembelih sebelum tanggal 10 Mulainya adalah tanggal 10 Kemudian tanggal 11 Tanggal 12 Tanggal 13 Dan terakhir kali adalah ketika Terbenamnya matahari Pada tanggal 13 Ada sebagian ulama Seperti Imam Syafi'i rahimahullah Beliau berpendapat bolehnya menyembelih sebelum tanggal 10 Namun pendapat yang lebih kuat dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak sah menyembelih dam tamattu sebelum tanggal 10. Dan untuk lebih hati-hatinya dan lebih tenang bagi bapak-bapak sekalian Janganlah menyembelih sebelum tanggal 10 Supaya kita keluar dari khilaf dan perbedaan para ulama Kemudian selanjutnya Dam yang kita sembelih Untuk dam tamato ini Ini adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan menebus kesalahan. Kenapa kita disyariatkan untuk menyembelih ketika kita melakukan haji tamattu? Karena kita dalam satu safar, satu bepergian kita bisa melaksanakan dua ibadah yang agung sekaligus yaitu melakukan umrah dan juga melakukan haji. Dalam satu bepergian kita bisa melaksanakan kedua-duanya. Dan tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang belum tentu bisa terulang. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Swt atas nikmat tersebut dengan menyembelih dam yaitu seekor kambing yang disembelih di tanah haram di Mekah dan tidak boleh disembelih di luar tanah haram. Tidak sah apabila disembelih di luar tanah haram. Kemudian dibagikan Kemudian dibagi tiga Sepertiga Untuk kita makan sendiri sepertiga untuk hadiah dan sepertiga untuk sedekah. Seperti kalau kita membagi hewan kurban dibagi tiga, sepertiga untuk diri kita, sepertiga untuk sedekah yaitu untuk orang fakir miskin, sepertiga untuk hadiah di antaranya orang-orang yang kita cintai meskipun dia adalah orang yang kaya. Dan pembagian menjadi tiga ini bukan sebuah keharusan Artinya seandainya kita mau bersodakoh Dengan semuanya Atau hadiah untuk semuanya Maka diperbolehkan Jadi tidak ada keharusan Kita mengambil Dari Dam tamato yang kita sembelih Tapi sunnahnya Kita mengambil sebagiannya Karena ini adalah Dam yang kita sembelih sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada dam sembelian yang disembelih karena kita melakukan kesalahan. Dan ini yang dinamakan dengan dam jubron. Yaitu dam sembelian yang kita sembelih karena kita melakukan kesalahan. Kalau yang pertama tadi dinamakan dengan dam syukron yaitu dam yang disembelih karena rasa syukur. Di sana ada sembelian yang merupakan dam jubron untuk menebus kesalahan kita. Contohnya seperti orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji. Seperti orang yang niat setelah melewati miqat atau orang yang meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari atau orang yang tidak bermalam di Muzdalifah maka berarti dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban haji maka tebusannya adalah dengan membayar dam yaitu menyembelih seekor kambing dan disembelih di tanah haram dan dibagikan untuk orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram yang ada di Mekah. Dan tidak boleh sedikit pun dia mengambil dari daging tersebut. Karena daging yang dia sembelih adalah untuk tebusan. Penebus kesalahan. Maka tidak boleh sedikit pun kita mengambil dari daging tersebut. Ini adalah dua jenis dam yang kita sembelih. Kemudian selanjutnya kita mulai dari awal berada kita di kota Madinah. Saya semuanya akan melakukan haji tamato. Kita mulai dengan persiapan. Yaitu dengan cara mandi dan juga membersihkan apa yang memang perlu dibersihkan dan boleh dibersihkan dari tubuh kita. Seperti misalnya memotong kuku, kemudian memendekkan kumis, membersihkan ketiak, rambut kemaluan, kemudian mandi dan bertatayub yaitu memakai sabun, sampo. Mandi dengan cara seperti kalau kita mandi janabah dan juga mandi Jumat. Maka ini hukumnya adalah sunnah. Sebelum kita ihram kita persiapan dengan cara seperti ini. Membersihkan diri kemudian mandi dan bertatayub. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki disunahkan untuk memakai dua helai pakaian, pakaian atas dan juga pakaian bawah yang berwarna putih. Dan ini hukumnya adalah sunnah yaitu memakai dua helai pakaian yang berwarna putih. Boleh seseorang memakai warna yang lain. Yang penting bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Mohon maaf, tidak boleh memakai pakaian yang membentuk badan. Dan ini adalah makna dari al-makhid yang ada di dalam kitab-kitab para ulama bahwasanya al-makhit maknanya adalah pakaian yang membentuk badan seperti pakaian yang membentuk kepala membentuk tangan seperti kaos tangan atau membentuk kaki seperti kaos kaki maka ini semua tidak boleh dipakai dan harus dilepas adapun wanita maka pakaiannya sama dengan pakaian biasa. Pakaian yang islami yang menutup aurat kecuali dua perkara tidak boleh dipakai oleh seorang wanita ketika ihram. Yang pertama adalah nikab atau burqa yaitu cadar yang membentuk wajah. Kemudian yang kedua adalah kaos tangan Rasulullah SAW bersabda La tantakibu al-mar'atu Wa la talbasu al-kufazain Wanita yang muhrim Yang ihram Tidak boleh memakai niqab Yaitu cadar yang membentuk wajah Atau membentuk kepala Dan juga tidak boleh memakai Dua kaos tangan Adapun selainnya Maka pakaiannya sama seperti pakaian di luar ihram, pakaian yang islami, pakaian yang menutup aurat. Dan tidak ada sunnahnya seorang wanita menggunakan pakaian yang serba putih ketika ihram. Kemudian setelah itu kita berniat berniat untuk ihram yaitu memasuki ibadah umrah. Dan niat ini ada di dalam hati. Sekedar seseorang tergerak hatinya bermaksud hatinya untuk melakukan ihram ini, maka berarti dia sudah masuk dalam ihram. Dan niat bukan yang berada di lisan kita atau yang dilafatkan. Apabila seseorang sudah berniat di dalam hatinya Meskipun tidak mengucapkan dengan lisan Maka dia sudah masuk dalam hukum orang yang muhrim Dan disunahkan Ketika kita ihram yaitu niat Untuk mengucapkan Labbaikallahumma Allahumma umrah Labbaikallahumma umrah karena kita mau haji tamattu, melakukan umrah terlebih dahulu baru nanti kita melakukan haji. Labbaik Humma umrah. Dan ucapan kita labbaik humma umrah ini tidak dinamakan dengan niat. Karena niat sekali lagi letaknya di dalam hati kita. Adapun ucapan labbaik humma umrah ini adalah sebuah ibadah kauliyah ibadah yang berupa ucapan yang dibaca di awal seseorang melakukan ihram ini. Dan seseorang diwajibkan untuk berniat sebelum dia melewati miqat. Artinya tidak boleh seseorang melewati miqat kecuali sudah dalam keadaan berniat. Artinya kalau dia tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan berniat, boleh dia berniat sebelum miqat ataupun di hotel. Boleh seseorang mulai niat sejak dia di hotel. Namun kalau dia sudah niat di hotel, berarti larangan-larangan ihram sudah mulai berlaku semenjak dia niat di hotel. Ini kalau dia sudah niat dari hotel Namun yang afdal adalah kita berniat di miqat Karena Rasulullah SAW dahulu Memulai niat beliau ketika beliau berada di miqat Yaitu di Dhul Hulaifah Atau dinamakan dengan Bi'ar Ali Kalau kita berada di miqat atau di Bir Ali atau Dhul Hulaifah ketika waktu sholat fardu seperti misalnya orang yang datang ke sana dan sampai di miqat ketika sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat asar atau maghrib atau penisya maka afdalnya kita berniat setelah kita melakukan sholat fardu tersebut kapan ketika kita memang menemui waktu sholat fardu tersebut Maka disunahkan kita berniat setelah melakukan sholat fardu Karena dahulu Rasulullah SAW berniat setelah melakukan sholat duhur Beliau sholat duhur di Miqat, di Dhul Hulaifah Kemudian setelah itu baru beliau berniat Dan afdolnya Kita melakukan niat ketika kita naik kendaraan sebelum kita meninggalkan mikot, Ini afdalnya. Karena dulu Rasulullah SAW demikian. Tapi boleh seseorang setelah dia sholat duhur misalnya, setelah salam, kemudian dia niat boleh. Tapi afdalnya adalah melakukan niat tersebut sebelum dia meninggalkan mikot di atas kendaraannya dan hendaknya kita saling mengingatkan apabila ada yang kelelahan dan tertidur maka dibangunkan karena niat sebelum miqat ini adalah sebuah kewajiban apabila seseorang melewati miqat sementara dia belum niat maka dia telah meninggalkan salah satu kewajiban haji kemudian setelah itu Kita disunahkan untuk memperbanyak talbiyah Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda Wan ni'mata Laka wal mulk La syarika lak Baik laki-laki maupun wanita Diperbanyak talbiyah ini Dan untuk laki-laki Maka disunahkan untuk mengeraskan suaranya karena Rasulullah SAW bersabda Telah datang kepadaku Jibril Dan berkata kepadaku Wahai Muhammad Mur ashabak Ayyarfa'u Aswatahum bitalbiyah Wahai Muhammad Perintahkanlah para sahabatmu Untuk mengeraskan suara mereka Di dalam bertalbiyah Menunjukkan bahasanya Untuk laki-laki maka disunahkan untuk mengeraskan suaranya tentunya dengan suara yang tidak terlalu keras adapun wanita maka sunnahnya adalah melirihkan suaranya untuk wanita sunnahnya adalah melirihkan suaranya dan ucapan kita lebih baik. Ini adalah maknanya Aku memenuhi panggilanmu Di sini kalau Seseorang dipanggil oleh orang lain Maka jawaban yang paling indah Ketika dipanggil oleh orang lain Adalah mengatakan Labbaik Labbaik Ini adalah jawaban yang paling lembut Yang paling indah Apabila dipanggil oleh seseorang kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Kemudian diulang labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Diulang lagi. Kemudian mengatakan la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. bagimu. Artinya ikrar pengakuan dari diri, dari, dari diri kita sebagai seorang jemaah haji bahwasanya kita datang ke sini untuk memenuhi panggilan Allah Swt dan untuk bertauhid. Kita mengatakan la syarikalak. Tidak ada sekutu bagi Allah Swt. Kita tinggalkan segala sesembahan selain Allah segala ketergantungan kepada selain Allah dan kita hanya bertauhid menyembah kepada Allah dan hanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pahami pahami maknanya maka akan menambah keimanan orang yang mengucapkannya. Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mentauhidkan dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah Di antaranya adalah menunaikan ibadah haji ini Setelah kita Sampai di Mekah Maka kita melakukan tawaf Dan tawaf ini adalah tawaf umroh Bagi orang yang melakukan haji tamatok Pertama kali dia melakukan umrah terlebih dahulu baru nanti dia melakukan haji. Tawaf ini adalah tawaf umrah dan tawaf ini disyaratkan untuk bersuci. Dari hotel, sebelum kita meninggalkan hotel menuju ke Ka'bah, maka kita hendaknya bersuci terlebih dahulu. Jadi tawaf ini disyaratkan untuk bersuci, tidak sah orang yang melakukan tawaf sedangkan dia dalam keadaan tidak suci. Kemudian setelah itu ketika kita sampai Ka'bah dan sampai ke Hajar Aswad maka untuk laki-laki disunahkan untuk membuka bahu sebelah kanan yang dinamakan dengan ittiba yaitu membuka bahu sebelah kanan dan melewatkan kain dari bawah lengan kanannya lengan atas kemudian menaruh ujung kainnya di pundak sebelah kiri maka ini dinamakan dengan ittiba ini kapan disunahkan dianjurkan ketika seseorang melakukan tawaf umroh ini Adapun sebelum tawaf dan setelah tawaf, maka tidak disunahkan untuk membuka bahu sebelah kanan. Oleh karena itu nanti kalau Bapak sekalian berangkat dari sini, jangan kita membuka bahu terlebih dahulu. Jadi membuka bahu ini baru disunahkan ketika kita tawaf umroh. Sebelum tawaf dan setelah tawaf, maka tidak disunahkan untuk membuka bahu tersebut. Kemudian disunahkan setiap kita melewati Hajar Aswad untuk mencium Hajar Aswad. Dan ini hukumnya dianjurkan. Dahulu Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad tersebut dengan membaca Bismillahi Wallahu Akbar. Bismillahi Wallahu Akbar. Satu kali saja Kalau kita tidak mampu untuk mencium Maka kita mengusapnya dengan tangan Kemudian kita mencium tangan tersebut Seraya mengatakan Bismillahi Wallahu Akbar Kalau kita tidak mampu Untuk mengusapnya dengan tangan Maka kita memberi isyarat dari jarak jauh Dengan mengatakan Allahu Akbar Yaitu mengucapkan takbir saja Memberikan isyarat dari jarak jauh Ke arah Hajar Aswad Dengan mengatakan Allahu Akbar Dan ini hukumnya sunnah Seandainya kita memulai tawaf Atau setiap putaran Kita tidak mencium Tidak mengusap Dan juga tidak memberikan isyarat Maka hal tersebut tidak mempengaruhi Sah tidaknya tawaf yang kita lakukan Setelah itu kita berjalan Dan disunahkan bagi laki-laki Pada tiga putaran yang pertama Untuk melakukan ar-ramal Atau ar-ramal Yang maknanya adalah Memendekkan langkah Dan juga mempercepat Ya, memendekkan langkah Dan juga mempercepat Ini hukumnya sunnah dan dilakukan pada tiga putaran yang pertama. Adapun empat putaran yang terakhir maka tidak disunahkan untuk melakukan ar-ramal ini. Jadi ini hanya dilakukan pada tiga putaran yang pertama dan hanya dilakukan bagi laki-laki. Adapun wanita maka berjalan biasa. Perjalanan antara Hajar Aswad ke Hajar Aswad berikutnya kita disunahkan untuk memperbanyak doa, berzikir, membaca Al-Quran, membaca salawat, dan tidak ada di sana zikir khusus. Putaran pertama kita membaca ini, putaran kedua kita membaca ini, dan seterusnya. Maka tidak ada di sana dalil dari Rasulullah SAW tentang zikir-zikir khusus tersebut. Jadi seseorang berzikir, berdoa sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dia inginkan berupa kebaikan dunia dan juga akhirat. Bahkan seandainya kita tidak bisa berbahasa Arab dalam berdoa, maka kita bisa berdoa dengan bahasa kita. Namun yang afdol bagi seorang muslim dan juga muslimah adalah bisa berdoa dengan doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW Karena beliau SAW Tidak mengajari kita sebuah doa Kecuali dari wahyu Dan isi doanya adalah doa Yang menyeluruh Dan berisi kebaikan yang banyak Dan berkah yang banyak, yang banyak Bagi diri kita Jadi kalau kita bisa berdoa dengan doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW Maka tentunya itu afdal Tapi kalau kita tidak mampu Maka kita bisa berdoa dengan Dengan bahasa kita Yang berisi tentang kebaikan dunia dan juga akhirat Kemudian setelah sampai ke Rukun Yamani Yaitu pojokan sebelum Hajar Aswad maka kita disunahkan untuk mengusap rukun yamani. Mengusap rukun yamani dan kalau kita tidak mampu mengusap maka tidak ada sunahnya kita memberikan isyarat. Jadi kalau kita tidak mampu mengusap rukun yamani maka kita langsung tinggalkan. Dan ini perbedaan antara rukun yamani dengan rukun Hajar Aswad Hajar Aswad Pertama disunahkan untuk mencium Kalau tidak mampu maka mengusap Kalau tidak mampu maka memberikan isyarat Adapun rukun Yamani Maka yang ada hanya mengusap Tidak disunahkan untuk mencium Dan tidak disunahkan untuk memberikan isyarat Kalau bisa kita mengusap Kalau tidak mampu mengusap maka kita tinggalkan dan maksud dari mengusap Hajar Aswad maupun Rukun Yamani adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena dulu Rasulullah SAW melakukannya, yaitu mengusap Rukun Yamani dan juga Hajar Aswad, maka kita juga melakukannya. Umar bin Khattab radhiallahu anhu beliau pernah tawaf dan mencium Hajar Aswad Kemudian beliau berkata, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'." Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Aku tahu bahwasanya engkau wahai Hajar Aswad adalah batu yang tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat." Kalau bukan aku melihat Rasulullah SAW dahulu Mencium kamu Niscaya aku tidak akan menciummu Niscaya aku tidak akan menciummu Menunjukkan bahasanya Maksud Dari mencium Hajar Aswad Dan juga mengusapnya Demikian pula maksud dari mengusap Rukun Yamani Adalah untuk ittiba Yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan di dunia ini hanya ada dua tempat ini yang disyariatkan untuk diusap dengan maksud untuk ibadah yaitu Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Itu saja. Adapun pojokan-pojokan yang lain yang ada di Ka'bah atau dinding-dinding lain yang ada di Ka'bah maka ini tidak disyaratkan untuk diusap dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disyariatkan hanya dua tempat ini. Yaitu Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Kalau tempat-tempat yang ada di Ka'bah selain Hajar Aswad dan selain rukun Yamani tidak diperbolehkan untuk diusap, maka bagaimana dengan tempat-tempat yang lain? seperti masjid Rasulullah SAW atau dinding-dinding yang ada di sekitar kuburan Rasulullah SAW, maka ini tentunya lebih tidak diperbolehkan. Apabila kuburan Rasulullah SAW, dinding-dindingnya tidak boleh diusap dengan maksud untuk bertabarruk atau beribadah kepada Allah, maka bagaimana dengan kuburan yang lain? yang tentunya derajat mereka tidak lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu perjalanan antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad kita disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diperbanyak doa ini antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Tujuh putaran kita selesai. Setelah itu kita menuju ke belakang makom Ibrahim. Dan perjalanan kita menuju ke sana membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Membaca ayat ini dan ini hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu kita melakukan solat di belakang makom Ibrahim. Kalau misalnya ini adalah Ka'bah, kemudian di sini adalah makom Ibrahim, maka sunnahnya kita melakukan sholat di belakangnya, yaitu menjadikan makom Ibrahim ini antara diri kita dengan Ka'bah. Dan ini hukumnya sunnah. Artinya kalau kita mendapatkan di sana banyak orang, tidak mungkin kita sholat di sana, maka kita mencari tempat yang lain. Dan melakukan sholat ini hukumnya adalah sunnah dianjurkan. Makam Ibrahim maksudnya adalah tempat berpijaknya atau bekas berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah. Oleh karena itu dinamakan dengan makam artinya adalah ma yaqumu alaih. Tempat yang dulu tempat tempat yang dulu digunakan untuk berpijak oleh beliau untuk berdiri. Dan bukan yang dimaksud dengan makam Ibrahim adalah makam atau kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dikuburkan di Mekah, beliau dikuburkan di Palestina. Jadi maksud dengan makom bukan makam dalam bahasa kita Tapi makam adalah tempat berpijak Kita disunahkan sholat di belakangnya Dua rekaat Pada rekaat yang pertama kita membaca Qul iwal ya kafirun Kemudian rekaat yang kedua Kita membaca kulhu allah. Dan ini hukumnya sunnah Seandainya kita membaca surat yang lain Maka diperbolehkan Kemudian setelah itu kita menuju sofa, bukit sofa. Ketika kita mau naik bukit sofa, maka kita membaca ayat Inna sofa wal marwata min Sha'airillah, Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim Kemudian mengatakan abda'u bima bada Allah bih Seandainya kita tidak hafal Maka boleh kita membaca ayat ini Dengan cara membaca Apabila kita memiliki bukunya saat itu Kemudian kita naik ke atas bukit sofa Kemudian menghadap ke kiblat Mengangkat kedua tangan kita Dan sunnahnya kita bisa melihat Ka'bah kalau kita bisa melihat Ka'bah Maka diusahakan dan disunahkan Untuk bisa melihat Ka'bah Kemudian setelah itu kita membaca zikir Yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW Yaitu dengan membaca takbir tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kemudian membaca tahlil dua kali dan ucapan tahlilnya La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walul hamdu Yuhyi wa yumit Wahuwa ala kulli syai'in qadir Ini tahlil yang pertama Kemudian tahlil yang kedua La ilaha illallah wahdah Anjaza wa'dah Wa nasara abdah Wa hazamal ahzaba wahdah Ini adalah tahlil yang kedua membaca takbir tiga kali Setelah itu kita membaca kedua tahlil ini Kemudian setelah itu kita berdoa Berdoa semampunya yang dimudahkan Baru setelah itu kita ulangi takbirnya Yaitu membaca takbir tiga kali Kemudian membaca tahlil dua kali Baru setelah itu kita berdoa kembali dengan doa yang dimudahkan kebaikan dunia dan akhirat baru setelah itu kita tutup dengan takbir tiga kali dan membaca tahlil dua kali dengan demikian kita sudah menyelesaikan zikir yang ada di atas sofa yang keseluruhannya adalah takbir sembilan kali yaitu tiga kali tiga Kemudian tahlil enam kali Yaitu dua kali tiga Dan berdoa dua kali Ini adalah zikir yang kita baca Di atas sofa Baru setelah itu kita turun Menuju ke Marwah Perjalanan antara sofa ke Marwah Disunahkan kita untuk berdoa Berzikir Membaca Al-Quran Dan tidak ada zikir khusus dan sa'i ini tidak seperti tawaf tidak disyaratkan di dalamnya bersuci. Boleh seseorang sa'i dalam keadaan tidak suci. Artinya seandainya dia setelah tawaf batal kemudian dia ingin langsung sa'i maka diperbolehkan. Meskipun yang afdal sa'i dalam keadaan bersuci. Sesampai di Marwah maka kita tidak disunahkan untuk membaca ayat kembali. Ayat yang kita baca tadi Inna sofa wal marwata Sampai akhir ayat Ini hanya disunahkan dibaca Di awal pertama kali kita menaiki bukit sofa Adapun ketika kita naik marwah Dan juga selanjutnya Maka tidak disunahkan untuk membaca Ayat tersebut Di atas marwah Kita melakukan seperti yang kita lakukan Di atas sofa Dan seterusnya Sampai tujuh kali dan terakhir kali kita di Marwah Baru setelah itu kita bertahallul Sunnahnya bagi laki-laki adalah mencukur habis Dan boleh dia memendekkan rambutnya Tapi kalau dia mau memendekkan Memendekkan saja Maka diharuskan untuk meratakan Artinya seluruh bagian rambut harus dipendekkan bukan hanya memendekkan bagian depan dan juga belakang ataupun samping tetapi harus memendekkan semua bagian dari rambutnya atau rambut kepalanya dan yang afdal adalah mencukur habis kecuali dalam satu keadaan apabila jarak antara umrah dengan haji ini sangat dekat seperti orang yang datang ke Mekah Satu atau dua hari sebelum melakukan haji Maka yang afdal dalam keadaan seperti ini Adalah memendekkan rambut saja Dan bukan mencukur habis Tapi kalau waktunya masih panjang Seperti bapak-bapak sekalian Maka ini afdalnya adalah mencukur habis Karena masih ada harapan Sampai tanggal 10 Dhul Hijjah Akan tumbuh rambut kita Adapun wanita maka hanya ada satu pilihan yaitu memendekkan rambut. Dan cara memendekkan rambut bagi wanita sunnahnya afdalnya adalah menjadikan rambutnya menjadi tiga kepang. Tiga bagian. Kemudian setiap bagian ini dipotong kurang lebih 2 cm. Yaitu satu ruas ujung jari seperti ini dipotong sekitar 2 cm dan dalam bertahalul baik laki-laki maupun wanita boleh kita mencukur diri sendiri dan juga boleh dicukur oleh orang lain baik laki-laki maupun wanita dengan demikian kita sudah melakukan umroh secara sempurna kalau kita sudah bertahalul artinya sudah halal yang sebelumnya diharamkan ketika ihram maka sekarang sudah halal kembali. Boleh kita memakai pakaian biasa, mencukur rambut kita, memakai minyak wangi, memotong kuku, bahkan boleh kita mendatangi istri kita. Karena kita sudah halal, sudah tahallul. Kita sudah halal kembali sampai datang waktu haji yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika kita menunggu antara selesai umrah sampai tanggal 8 maka tidak disunahkan kita di sana memperbanyak umrah atau mengulang-ulang umrah karena dulu Rasulullah SAW ketika beliau datang pada tang pada tahun 10 Hijriah untuk melakukan haji wada dan beliau sampai di kota Mekah pada tanggal 4 hijjah. Selama menunggu 4 hari kurang lebih sampai datangnya tanggal 8 beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memerintah para sahabat saat itu yang mereka melakukan haji tamatok untuk mengulang-ulang umrah mengumrahkan untuk diri sendiri ataupun mengumrahkan untuk orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya hal ini tidak disunahkan. Bahkan beliau SAW selama hidupnya empat kali melakukan umrah, akan tapi beliau satu safar, satu bepergian yang beliau lakukan hanya melakukan satu umrah saja. Seperti yang beliau lakukan pada tahun 7 Hijriah ketika beliau melakukan umrah qadha dan tiga hari beliau tinggal di kota Mekah sebagaimana perjanjian Hudaybiyah maka selama tiga hari tersebut beliau SAW hanya melakukan satu umrah saja seandainya itu baik tentunya sudah beliau lakukan yaitu mengulang-ulang umrah seandainya itu baik tentunya sudah beliau lakukan dan juga sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu dan tidak boleh kita katakan mumpung kita di sini atau belum tentu kita bisa ke sini lagi. Karena dahulu Rasulullah SAW dan juga para sahabat perjalanan mereka menuju ke Mekah ini lebih susah daripada perjalanan kita. Perjalanan saat itu dari kota Madinah ke Mekah pergi 10 hari. Dengan panasnya, dinginnya, capeknya Kemudian pulang 10 hari Jadi mereka butuh 20 hari Untuk melakukan umroh Akan tapi tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengatakan kepada para sahabat Mumpung kita di sini Dan perjalanan kita jauh Perjalanan kita melelahkan Maka kita manfaatkan untuk mengumrohkan orang tua kita saudara kita atau yang lain. Seandainya itu baik, tentunya sudah beliau SAW lakukan. Jadi yang afdal untuk menunggu waktu haji tersebut, kita banyak membaca Al-Quran, melakukan tawaf kalau memang senggang, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, bersodakoh kalau kita punya kelebihan, dan juga amal ibadah yang lain pun mengulang-ulang tawaf sehari sampai dua kali, tiga kali, maka sekali lagi ini tidak pernah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Pada tanggal 8 Dhul Hijjah di pagi hari, maka kita disunahkan untuk melakukan ihram haji. Sunnahnya dilakukan waktu duha di pagi hari pada tanggal 8 dan disunahkan seperti kalau kita mau ihram umrah yaitu membersihkan diri mandi kemudian setelah itu kita baru memakai pakaian ihram kemudian membaca labbaikallahumma hajjan kalau tadi kita mau umrah labbaikallahumma umrah sekarang kita melakukan ingin melakukan ihram haji dan disunahkan untuk mengatakan labbaikallahumma hajjan Berarti setelah itu kita sudah masuk ihram Dilarang untuk melakukan Perkara-perkara yang dilarang ketika, ihram Dilarang mencukur rambut Memotong kuku Memakai minyak wangi Mendatangi istri Maka ini dilarang Sampai kita nanti tahallul awal Ataupun tahallul tani Kemudian disunahkan kita hari itu Pagi hari untuk menuju ke Mina Menuju ke Mina kemudian tinggal di sana sampai besok pagi. Artinya dia di Mina tinggal di sana melakukan sholat lima kali, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dengan sholat subuh. Dan masing-masing sholat tersebut dilakukan pada waktunya dengan cara mengkosor apabila sholatnya empat rakaat. Salat duhur dikerjakan dua rakaat Asar dua rakaat Maghrib kemudian isya dua rakaat Kemudian salat subuh Dan ini hukumnya adalah sunnah Tinggal di Mina Bermalam di sana pada malam tanggal 9 Ini hukumnya dianjurkan Dan disunahkan Artinya kalau seseorang Langsung dari Mekah Menuju ke Arafah Maka yang demikian itu Tidak mempengaruhi sah tidaknya haji kita Dan dia meninggalkan sesuatu yang sunnah Tinggal di Mina Malam tanggal 9 Kemudian setelah itu Pada pagi hari Tanggal 9 Setelah terbitnya matahari Maka kita baru menuju ke Arafah Dengan membaca takbir Dan juga membaca talbiyah Membaca takbir seperti yang kita baca ketika hari raya Dan juga membaca talbiyah Kita pergi ke Arafah Baik dengan jalan kaki Maupun dengan naik kendaraan Sampai di Arafah Maka kita harus yakin bahwasanya kita berada di Arafah Karena Arafah ini adalah tempat yang memiliki batas Kalau kita wukuf di luar batas tersebut maka kita tidak dianggap wukuf. Kita tidak dianggap wukuf di Arafah. Oleh karena itu, kalau kita sampai ke sana, maka kita harus yakin, meyakinkan diri terlebih dahulu bahwasanya kita sudah berada di Arafah. Dan kalau kita ikut rombongan, artinya rombongan haji, maka insya Allah, kemah-kemah yang sudah tersedia di sana itu sudah dipastikan berada di dalam Arafah. Kecuali kalau kita memisahkan diri dari rombongan atau terpisah Maka kita harus yakin terlebih dahulu bahwasanya kita berada di Arafah Dan di sana ada alamat-alamat, tanda-tanda yang besar Yang menunjukkan awal dari Arafah Dan juga akhir dari Arafah tersebut Ketika zuhur datang Maka nanti imam akan naik mimbar dan berkhutbah Kemudian setelah itu akan Adhan Kemudian komat Kemudian setelah itu kita sholat Duhur dua rakaat Setelah itu komat lagi Dilanjutkan dengan sholat asar Dua rakaat Jadi duhur dan asar saat itu Dilakukan jamak takdim Kosor Baru setelah itu kita Mengosongkan diri untuk bermunajat dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dari sejak tergelincirnya matahari setelah kita melakukan duhur dan asar sampai terbenam matahari. Kita berdoa kepada Allah dengan kebaikan dunia dan juga akhirat. Dan ini adalah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan membanggakan ahli Arafah atau orang-orang yang ada di Arafah saat itu di hadapan para malaikatnya. Allah membanggakan orang-orang yang berada di Arafah saat itu di hadapan para malaikat. Di dalam sebuah riwayat Allah swt mengatakan Ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin amik. Mereka adalah hamba-hambaku yang datang kepadaku dalam keadaan berdebu dalam keadaan kusut Kemudian Allah mengatakan min kulli fajjin amiq. Dari tempat yang jauh. Kemudian Allah SWT mengatakan Lau kanat Dhunubikum Ka'adadi Ar-Ramal Allah SWT mengatakan Yang kurang lebih artinya kabarkanlah kepada mereka bahwasanya aku telah mengampuni mereka meskipun dosa mereka seperti banyaknya debu atau seperti banyaknya tetesan air hujan atau seperti banyaknya buih-buih yang ada di lautan. Ishhadu fa inni qad ghafartu lakum. Qad ghafartu lahum. Saksikanlah kalian wahai para malaikat bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Oleh karena itu, pada hari itu kita disunahkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, beristighfar, bertaubat dengan taubat yang nasuha dan meminta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kebaikan untuk diri sendiri dan juga kebaikan untuk orang lain. Seperti keluarga kita, istri kita, kebaikan untuk anak-anak kita, kebaikan untuk tetangga kita, kebaikan untuk kaum muslimin semuanya. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan waktu yang hanya sekitar 3 atau 4 jam saat itu dengan menggunakan atau dengan menggunakan waktu tersebut dengan mengamalkan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Seperti orang yang menyibukkan diri dengan berjalan-jalan atau naik turun yang dinamakan dengan Jabal Rahmah atau berfoto-foto atau perkara-perkara yang lain yang justru ini akan menyibukkan kita dari waktu yang sangat berharga tersebut. 4 jam atau 5 jam hendaknya digunakan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu setelah tenggelam matahari maka kita menuju ke Musdalifah. Maka kita menuju ke Musdalifah dan melakukan sholat maghrib dan juga isya sunnahnya adalah di Musdalifah. Kalau kita sampai di Musdalifah sebelum waktu Isya, berarti kita sholat Maghrib dan Isya secara jamak takdim. Maghrib tiga rakaat, kemudian sholat Isya di Qasar dua rakaat. Kalau kita sampai di Musdalifah ketika sholat Isya atau setelah sholat Isya datang dan tiba maka berarti kita melakukan jamak takhir. Tiga rakaat sholat maghrib, kemudian dua rakaat sholat isya. Dan tidak boleh kita meninggalkan sekali lagi meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Tidak boleh seseorang meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari. Tapi diperkenankan sebelum tenggelam matahari kita melakukan persiapan dan boleh dikumpulkan semuanya naik bis tapi tidak boleh mereka meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Kemudian kita bermalam di Musdalifah setelah kita melakukan sholat maghrib dan isya, kemudian kita istirahat. Dan sunnahnya kita isi dengan istirahat total dan tidak ada sunnahnya kita menghidupkan malam, ter malam tersebut dengan melakukan sholat malam kecuali sholat witir saja karena dahulu Rasulullah SAW pada malam tersebut itu malam di Muzdalifah beliau menggunakan untuk beristirahat total dan hikmahnya karena pada tanggal 10 hari berikutnya nanti di sana akan banyak amal yang akan kita kerjakan di sana ada lempar jumrah tawaf ifadah ada mencukur, ada menyembelih. Oleh karena itu perlu istirahat yang banyak karena seharian wukuf di Arafah ini juga amalan yang sangat melelahkan. Ketika datang waktu sholat subuh, maka disunahkan kita segera untuk melakukan sholat subuh di awal waktu. Setelah subuh kita berzikir sampai warna langit mulai menguning. Artinya langit bagian timur mulai menguning sebelum terbit matahari. Maka disunahkan setelah itu itu disunahkan ketika menguning tersebut kita meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina. Sesampai di Mina atau perjalanan dari Musdalifah ke Mina kita disunahkan untuk mengambil kerikil yang kita gunakan yang akan kita gunakan untuk melempar jumrah akobah tujuh butir dan ukuran kerikil kurang lebih adalah seperti ukuran biji jagung seperti ukuran biji jagung ini adalah ukuran kerikil yang kita gunakan untuk melempar jumrah dan boleh diambil perjalanan antara Musdalifah ke Mina atau ketika kita sampai di Mina. Kita melempar hari itu satu jumrah yang dinamakan dengan jumrah Aqabah, Jumrah kubra, jumrah yang paling besar Yang posisinya adalah yang paling jauh Atau yang paling dekat dengan kota Mekah Karena di sana ada Sughra, ada wusta, dan ada kubra kuburan ini adalah yang paling dekat dengan kota Mekah. Dan jangan sampai kita salah lempar. Kita harus yakin bahwasanya yang kita lempar adalah jumroh akobah. Disunahkan ketika kita melempar membaca takbir setiap kali lemparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar setiap kali lemparan. Dan tidak diperbolehkan kita melempar tujuh biji tersebut secara sekaligus. Demikian pula tidak diperbolehkan hanya meletakkan. Karena yang harus dilakukan saat itu adalah melempar. Dan lain antara melempar dengan hanya meletakkan saja. Meskipun kita saat itu berada persis di depan jumrah, artinya dalam keadaan sepi, tidak boleh mentang-mentang sepi kemudian kita hanya meletakkan saja tetap harus melempar. Dan yang dimaksud dengan melempar adalah melempar batu tersebut di dalam lubangnya. Dan bukan maksudnya adalah melempar tiang yang ada di situ. Jadi tiang yang ada itu hanya sekedar sebagai alat pemudah supaya orang yang melempar dari jauh itu bisa mengira-ngira lubangnya ada di mana. Jadi maksudnya adalah melempar batu tersebut ke arah lubang dan bukan kita melompat, melempar dengan keras tiang yang ada di situ. Bahkan dikhawatirkan kalau yang kita tuju adalah tiangnya, justru nanti malah kerikilnya tidak masuk ke dalam lubang, tapi justru kembali keluar. Jadi kita perkirakan bahwasanya kerikil tersebut masuk ke dalam lubang. Kemudian setelah itu tidak disunahkan kita untuk membaca doa setelah melempar jumrah akobah. Karena membaca doa ini hanya disunahkan setelah kita melempar jumrah sugra dan juga wusta. Adapun jumrah akobah maka tidak disunahkan untuk berdoa setelah membaca setelah melakukan jumrah akobah ini. Kemudian setelah itu apabila kita adalah haji tamatok maka sunnahnya setelah kita melempar jumrah akobah Adalah menyembelih dam Menyembelih dam tersebut Dan boleh kita mewakilkan Artinya tidak diharuskan kita menyembelih sendiri Akan tapi boleh kita mewakilkan kepada orang lain Kalau kita sudah mewakilkan kepada orang lain Berarti sudah cukup Nanti orang lainnya akan menyembelih atas nama kita Kemudian kita melakukan tahallul yaitu mencukur rambut atau memendekkan rambut. Dan afdalnya sekali lagi adalah mencukur habis rambut kita saat itu. Apabila seseorang sudah melakukan lempar jumrah dan juga mencukur rambut atau memendekkan rambut berarti dia sudah diperbolehkan untuk tahallul awal yaitu menjadi halal semuanya artinya dia boleh mencukur rambut boleh memotong kuku boleh memakai pakaian biasa kecuali wanita maka tidak boleh dia mendatangi istrinya sampai dia bertahallul yang kedua kapan bertahallul yang kedua apabila dia sudah melengkapi amalan hari itu yaitu mengamalkan tiga amalan lempar jumrah kemudian mencukur kemudian tawaf ifadah lempar jumrah akobah mencukur dengan tawaf ifadah ini yang kita lakukan pada hari itu kalau dua perkara di antara tiga amalan ini atau dua amalan di antara tiga amalan ini sudah kita lakukan berarti kita sudah tahalul awal. Semuanya halal, boleh kita memakai pakaian biasa, memakai minyak wangi, memotong kuku kita, akan tetapi tidak boleh kita mendatangi istri kita. Kapan diperbolehkan mendatangi istri? Kalau sudah tahalul yang kedua Yaitu kalau kita sudah melakukan ketiga-tiganya Yaitu lempar jumrah akobah Dengan mencukur Dan juga tawaf ifadah tawaf ifadah ini termasuk rukun haji yang harus kita laksanakan. Yang kalau tidak kita laksanakan, maka haji kita tidak sah. Urutannya saat itu atau hari itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah melempar jumrah, kemudian menyembelih hadiu, kemudian mencukur rambut, baru setelah itu melakukan tawaf ifadah. Ini hukumnya sunnah Artinya dengan urutan seperti ini Hukumnya sunnah Kalau kita mau bolak-balik Artinya kita mencukur Baru setelah itu kita melempar Atau kita tawaf ifadah dulu Baru setelah itu kita melempar Maka yang demikian itu diperbolehkan Karena dahulu Rasulullah SAW Berdiri pada hari itu Kemudian para sahabat bertanya kepada beliau Ada di antara mereka yang bertanya Ya Rasulullah aku tawaf sebelum aku melempar Maka beliau mengatakan If'al wala haraj Lakukanlah dan tidak masalah Tidak mengapa Ada di antara mereka mengatakan Ya Rasulullah Aku mencukur sebelum aku melempar Maka beliau mengatakan If'al wala haraj Lakukan dan tidak masalah Menunjukkan bahwasanya Tiga amalan tersebut Yang kita lakukan pada tanggal 10 boleh kita lakukan dengan dibolak-balik. Yang mudah bagi kita. Kalau mudah untuk tawaf ter terlebih dahulu silakan tawaf dulu. Kalau mau cukur terlebih dahulu silahkan cukur dulu. Cuma kalau kita mau afdal maka urutannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita bermalam pada tanggal malam tanggal 11 bermalam di Mina dan ini adalah termasuk kewajiban haji dan yang, dimal yang dimaksud dengan bermalam di Mina Adalah tinggal di Mina pada malam hari Lebih dari separuh malam Jadi tidak diharuskan semalam suntuk Tapi minimal adalah separuh malam Bagaimana kita tahu separuh malam? Kita ukur dari sejak tenggelamnya matahari Yaitu waktu maghrib Sampai waktu subuh Diketahui jam berapa maghrib dan kapan waktu subuh Kemudian setelah itu kita hitung berapa jam Misalnya 10 jam Maka separuhnya adalah 5 jam Kalau kita tinggal di Mina malam itu Lebih dari 5 jam Maka berarti kita sudah bermalam di Mina Sisanya kalau kita mau meninggalkan Mina Maka diperbolehkan Karena kita sudah dinamakan Menginap dan bermalam di Mina Kalau kita tinggal di sana lebih dari separuh malam Keesokan harinya pada tanggal 11 Setelah zuhur Maka kita melempar jumroh Ketiga-tiganya Dimulai dari sughra, Wusta Kemudian kubra Dari yang kecil Yang pertengahan Kemudian yang besar Dan waktunya adalah setelah Tergelincirnya matahari Yaitu setelah datangnya waktu sholat zuhur Ini adalah waktu untuk melempar ketiga jumrah tersebut dan tidak sah orang yang melempar sebelum duhur dan ini adalah pendapat imam yang empat dari Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahumullah sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab mereka seperti Imam Nawawi Al-Mawardi di dalam kedua kitab beliau berdua disebutkan bahasanya tidak sah orang yang melempar jumrah sebelum zuhur. Jadi ini adalah madhab semua madhab. Imam yang empat semuanya mengatakan demikian. Oleh karena itu para sahabat radhiallahu anhum, para khalifah roshidin tidak ada di antara mereka yang melempar ketiga jumrah ini pada tanggal 11, 12 dan 13 sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum datangnya waktu zuhur dan waktunya sampai terbitnya fajar pada hari berikutnya. Jadi pada tanggal 11 itu dimulai setelah zuhur dan waktunya panjang sampai terbitnya subuh pada hari berikutnya. Jadi alhamdulillah waktunya panjang dan kita tidak usah khawatir di sana ada zahmah, ada jubel-jubelan. Apalagi sekarang tempat untuk melempar jumrah ini sudah ada lima tingkat. Sudah ada lima tingkat Dan tidak perlu khawatir kita akan terjadi Seperti yang terjadi pada Beberapa tahun yang lalu Kemudian setelah itu kita bermalam kembali Pada malam tanggal 12 Dan pada hari berikutnya Tanggal 12 Kita melempar kembali pada jumrah yang pertama Setelah kita melempar disunahkan untuk berdoa Demikian pula ketika jumrah yang kedua kita disunahkan untuk berdoa. Adapun jumrah akobah maka tidak disunahkan untuk berdoa. Kalau kita ingin nafar awal, artinya ingin meninggalkan Mina pada hari itu tanggal 12, maka kita harus meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelam matahari pada tanggal 12, kita harus sudah berada di luar Mina atau sudah dalam usaha untuk keluar dari Mina. Karena keluar pada hari itu bukan sesuatu yang mudah bagi sebagian orang. Karena yang akan keluar bukan hanya dirinya. Mungkin macet. Ya. Tapi kalau kita sudah berusaha sedang dalam perjalanan untuk keluar meskipun matahari tenggelam sedangkan kita masih berada di Mina, maka kita mendapatkan udur yang tidak diperbolehkan apabila kita ingin keluar sementara kita justru malah santai. Pada tanggal 12 tersebut sampai tenggelam matahari. Kalau sampai tenggelam matahari kita belum keluar dari Mina dan tidak ada uzur, maka kita harus melanjutkan bermalam pada malam itu. Malam tanggal 13 kita harus berada di Mina dan menyempurnakan sampai besok kita melempar jumrah setelah zuhur dan diakhiri dengan waktu maghrib. Kemudian setelah itu kita menuju ke Mekah dan menghabiskan hari-hari kita sampai datang waktu untuk pulang ke negara kita. Dan sebelum pulang maka diwajibkan kita untuk melakukan yang dinamakan dengan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Ini dilakukan menjelang kita pulang ke negara kita dan hukumnya adalah wajib kecuali bagi seorang wanita yang haid dan juga nifas. Maka seorang wanita yang haid dan juga nifas ini mendapatkan uzur untuk tidak melakukan tawaf wada ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan eh, rangkaian haji tamato ini dan bagi yang memiliki pertanyaan silahkan ditulis dengan kertas dan bagi yang belum memiliki kertas maka silahkan mengambil kertasnya di depan. Kalau sudah tahallul awal tanggal 10 apa harus tahallul lagi setelah sa'i? Tidak. Jadi kalau orang yang e, haji tamato maka tahallulnya dua kali, yaitu tahallul dari umrah dan juga tahallul ketika haji. Kalau yang dimaksud dengan mencukur, yang dimaksud de dengan tahalul di sini adalah mencukur, maka mencukurnya cuma dua kali saja, yaitu mencukur untuk umrah yang pertama dan mencukur untuk haji. Bolehkah mengumrohkan keluarga yang sudah meninggal? Kapan waktunya? Boleh Kita mengumrohkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal Dan waktunya bebas Cuma tadi kita sebutkan bahwasanya sekarang Kita safar sekali Maka hanya diperbolehkan untuk melakukan umroh sekali saja Jadi kalau kita Besok mau umroh untuk diri kita dan sebelumnya kita belum pernah umroh, maka kita umroh untuk diri kita kalau kita ingin mengumrohkan untuk keluarga kita maka nanti kalau kita pulang ke Indonesia setelah itu kita dimudahkan dan memiliki kemampuan baru kita datang ke sini dan mengumrohkan untuk keluarga kita maka ini adalah cara yang sesuai dengan sunnah sekali lagi satu safar satu bepergian maka hanya melakukan umroh sekali saja dan disyaratkan Kalau kita mau mengumrahkan orang lain Diri kita harus terlebih dahulu umrah Kalau kita sudah mengumrahkan diri sendiri Baru setelah itu boleh kita mengumrahkan orang lain Apa arti tahallul? Tahallul artinya adalah menjadi halal Yang sebelumnya diharamkan ketika ihram Kalau kita bertahallul Berarti suatu yang haram tersebut menjadi halal yang sebelumnya dilarang kita memakai minyak wangi Kalau kita sudah tahallul Berarti kita sudah halal Dan boleh kita memakai minyak wangi Demikian pula Sebelumnya kita tidak boleh memakai pakaian Yang membentuk badan Setelah tahallul maka menjadi halal Dan boleh kita memakai pakaian Yang membentuk badan Saya sudah pernah berhaji bagaimana doa badal haji pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau kita ingin membadalkan haji untuk orang lain, maka yang penting niat kita. Jadi niat kita pas kita ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah, niatnya adalah untuk orang tua kita. Kemudian mengatakan labbaik hajjan an fulan atau an walidi. Ya Allah ini adalah ini adalah haji untuk orang tuaku atau kita menyebutkan namanya untuk si fulan yaitu dengan mengucapkan dan ini atau mengucapkan ucapan ini hukumnya sunnah yang merupakan rukun adalah niat di dalam hati kita mohon diulang tentang batas waktu tempat lempar jumrah ya untuk lempar jumrah akobah ini afdolnya dimulai setelah terbitnya matahari pada tanggal 10 tapi boleh seseorang melempar sebelum terbit matahari Dan bagi yang sudah sampai ke Mina Sebelum subuh Seperti seorang wanita Maka ini mendapat keringanan Atau seorang anak Atau orang yang lemah, sakit Maka boleh meninggalkan Musdalifah Sebelum subuh Dan juga orang-orang yang menemani mereka Mahramnya Maka kalau sudah sampai Mina Boleh dia melempar Jumrah akobah dan waktu melempar jumrah akobah apabila tidak bisa kita lakukan di siang hari maka boleh kita lakukan setelah maghrib atau di malam hari dan kalau kita tidak mampu untuk melakukan pada malam itu maka bisa kita jamak besok setelah duhur artinya kita melakukan lempar jumrah akobah terlebih dahulu baru setelah itu kita melempar tiga jumrah pada hari itu yaitu tanggal 11 Adapun lempar jumrah yang ada pada tanggal 11, 12 dan 13 maka waktunya dimulai setelah zuhur sampai terbit fajar pada hari berikutnya. Salat jamak dalam pergerakan menuju ke Mekah untuk umrah haji tamato. Bergerak daripada Madinah sebelum asar. Boleh atau tidak asar di dijamak dalam zuhur sedangkan belum keluar daripada Madinah. Boleh apabila kita datang atau e, pergi menuju ke Mekah ketika waktu sholat duhur, artinya sudah masuk waktu duhur, kemudian kita ingin menjamak duhur dengan asar, maka diperbolehkan. Karena jamak ini tidak berkaitan dengan bepergian. Adapun kosor, maka itu berkaitan dengan bepergian. Seseorang terkadang boleh menjamak dua sholat, meskipun tidak dalam keadaan bepergian, apabila memang ada keperluan. Seperti orang yang sakit. Orang yang sakit dan ingin menjama, menjama antara dua solat, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, maka ini diperbolehkan. Apakah selama tanggal 8, 9, 10, 11, 12 kita diperkenankan untuk mandi atau gosok gigi? Boleh. Boleh. Dalam keadaan ihram kita boleh mandi Bahkan boleh kita mengganti pakaian kita Apabila kita melihat pakaian ihram kita kotor Atau terkena najis Atau kita sudah merasa risih Boleh kita mengganti yang baru Dan boleh kita gosok gigi Boleh Kalau mabit atau bermalam di Mina Adalah sunnah Sebelum ke Arafah Adakah dalil atau sunnah Dari para sahabat ketika hari tarwiyah Langsung ke Arafah tanpa ke Mina saya belum pernah e, melihat atau membaca ada sebagian sahabat yang melakukan demikian, artinya langsung ke Arafah. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya ber, bermalam di Mina pada malam tanggal 9 ini hukumnya sunnah, bukan merupakan rukun dan juga bukan merupakan kewajiban. Seandainya kita lakukan maka itu adalah afdal, seandainya tidak maka itu tidak mempengaruhi sah tidaknya haji yang kita lakukan. Niat haji tamatok sebaiknya di mana dan kapan waktunya. Haji tamatok niatnya itu afdolnya dilakukan pada tanggal 8 pada tanggal 8 Dzulhijjah yang dinamakan dengan hari Tarwiyah dan dilakukan di pagi hari yaitu waktu duha dan dilakukan di tempat kita berada. Kalau kita berada di penginapan atau hotel, maka sunnahnya, afdalnya dilakukan di tempat tersebut. Karena dulu Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Dan tidak disunahkan kita menuju ke Ka'bah untuk melakukan niat tersebut. Karena sebagian saudara kita menganggap ini adalah sesuatu yang dianjurkan yaitu untuk melakukan ihram niat haji itu disunahkan katanya untuk berada di Ka'bah. Jadi ini tidak ada dalilnya. Jadi kita melakukan ihram di mana kita tinggal di penginapan atau di hotel atau di tempat yang lain. Apakah batal atau tidak sah haji seseorang ketika ihram Dia mendatangi istrinya Walaupun dia sudah membayar dam Kalau dia mendatangi istrinya sebelum tahalul awal maka hajinya rusak. Hajinya rusak dan dia harus tetap melanjutkan haji tersebut. Artinya kalau dia mendatangi istrinya pada sebelum subuh ketika bermalam di Musdalifah. Berarti dia sebelum tahalul awal. Maka hajinya sudah rusak saat itu dan dia tetap harus melanjutkan amalan-amalan haji sampai akhir dan diwajibkan untuk melakukan haji kembali pada tahun yang akan datang dan diwajibkan untuk membayar menyembelih seekor unta. maka ini adalah akibat dari orang yang melakukan atau mendatangi istrinya sebelum dia tahalul awal oleh karena itu hendaknya kita perhatikan dan kita ingat. Tolong dijelaskan lagi waktu untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan pada tanggal 10. Dan boleh orang yang meninggalkan musdalifah, dan dia adalah termasuk orang yang mendapatkan keringanan untuk meninggalkan musdalifah sebelum subuh seperti wanita, anak-anak dan juga orang yang lemah untuk langsung menuju Mekah dan melakukan tawaf ifadah. Dan waktu akhirnya tidak ada batasnya. Bahkan seandainya dia melakukan tawaf ifadah tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 atau bahkan setelah dia keluar dari Mina. Atau bahkan dia lakukan menjelang dia meninggalkan Mekah dan menggabungkan antara tawaf ifadah dengan tawaf wada maka diperbolehkan dengan niat melakukan tawaf ifadah kalau kita niatnya adalah tawaf ifadah sebelum kita meninggalkan kota Mekah maka dihitung kita sudah melakukan tawaf ifadah dan juga sekaligus melakukan tawaf wada karena yang dimaksud dengan tawaf wada adalah terakhir kali amalan yang kita lakukan sebelum meninggalkan Mekah adalah melakukan tawaf. Itu yang dimaksud, yang dimaksud dengan tawaf wada. Sebelum kita meninggalkan Mekah, kita melakukan tawaf. Nah, kalau kita mengakhirkan tawaf ifadah di akhir sebelum kita meninggalkan kota Mekah, berarti niat kita adalah niat ifadah dan dihitung sekaligus kita melakukan yang dinamakan dengan tawaf wada'. Bagaimana hukum badal haji tapi yang melakukan bukan anggota keluarga? Boleh. Jadi tidak harus yang menghajikan adalah keluarganya. Namun yang lebih baik kalau yang melakukan adalah keluarganya ini lebih ikhlas dan lebih bersungguh-sungguh karena dia menghajikan untuk keluarganya, yang menghajikan untuk orang tuanya atau pamannya. Maka dia akan lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah haji tersebut Lain apabila yang melakukan adalah orang yang tidak dikenal Yang tidak terlalu kenal dengan orang yang dihajikan Maka yang sering terjadi adalah bermalas-malasan Di dalam melakukan ibadah haji tersebut Banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan Karena dia merasa bahasanya ini adalah bukan dari keluarganya Jadi kalau bisa yang menghajikan adalah keluarganya Tapi kalau dihajikan oleh selain keluarga maka diperbolehkan dan hajinya sah. Bolehkah saat pakai ihram memakai tas pinggang dan juga tas paspor? Boleh. Tidak masalah kita menggunakan tas pinggang, tas paspor, ikat pinggang, memakai kacamata, jam tangan. Maka ini tidak dipermasalahkan dan bukan termasuk larangan. Tamatok Pendapat yang lain Sehabis tahallul umrah Belum boleh mendatangi istri Boleh Jadi kalau kita sudah tahallul umrah Berarti kita sudah halal Makanya tamattu dinamakan tamattu karena di situ ada mut'ahnya. Ada bersenang-senangnya. Maksudnya adalah bersenang-senang dengan istri. Jadi boleh setelah kita melakukan umrah dan sudah tahallul Sampai kita ihram haji Boleh kita mendatangi istri kita Boleh mendatangi istri setelah tahallul Tawaf ifadah Boleh mendatangi istri setelah tahallul yang kedua Jadi tahallul sekali lagi Ada tahallul awal Ada tahallul yang kedua Tahallul yang awal Kalau kita melakukan dua amalan Dari tiga amalan Yaitu lempar jumrah Mencukur dengan tawaf ifadah kalau sudah kita lakukan dua Berarti sudah tahalul awal Kapan tahalul yang kedua? Kalau sudah kita lakukan ketiga-tiganya Baru setelah itu kita Tahalul yang kedua Dan boleh kita mendatangi istri kita Yang terakhir Bagaimana pandangan Bila kita berdesakan-desakan untuk melakukan hal yang sunnah Seperti mencium hajar aswad Atau seperti yang terjadi di Ra'udah? Bukankah hal tersebut justru dapat membahayakan keselamatan dan mengedepankan egoisme Iya. Jadi sholat di raudhah bagi yang mengatakan disunahkan di sana dan juga mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Kalau memang kita dipermudah untuk bisa melakukan sunnah tersebut maka silakan. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan maka kita jangan memaksa diri apalagi kalau sampai terjadi mudarat untuk diri kita maupun untuk orang lain apalagi kalau sampai terjadi saling memukul antara satu dengan yang lain seperti yang terjadi dan kita lihat di sekitar Ka'bah. Jadi tidak boleh seorang muslim hanya karena ingin melakukan yang sunnah kemudian dia melanggar larangan di antara larangan-larangan Allah yaitu mendolimi orang lain. Dengan demikian itu yang bisa kita sampaikan seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Swt semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.